Yang pertama, mukadimah dalam masalah ini. Sebelum kita mempelajari apa itu lahan, kita akan berbicara tentang pentingnya mengetahui lahan. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah definisi lahan. Dan pembahasan yang ketiga adalah pembagian lahan dan hukumnya. Tapi saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di sana banyak sekali kesalahan yang sebagian daripada kaum muslimin tatkala membaca Al-Quran yang mulia ini, sebagian mereka terjatuh dalam beberapa kesalahan. Bahkan yang kesalahan yang paling bahaya, kita mungkin pernah mendengar beberapa orang membaca beberapa ayat al quran Al Karim terjatuh dalam kesalahan yang sangat bahaya sekali seperti merubah huruf dan tentunya merubah kalimat yang ini bisa merubah makna 180 derajat itu akan terbalik maknanya dan itu dikarenakan allahan kesalahan dan para ulama dalam eh, ulama tajwid mereka menamakan bentuk lahan ini dengan lahan jari yang insya Allah nanti akan saya bahas berapa atau pembagian dari lahan dan kesalahan lahan jali ini artinya lahan yang jelas dari jenis yang pertama itu sangat bahaya seperti apa yang sudah saya katakan tadi karena dia bisa merubah arti oleh karena itu ikhwati wa akhwati fillah sebagian ulama diantaranya al-imam al-Qurtubi di dalam mukaddimah tafsirnya di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya beliau beliau membawakan beberapa dalil yang banyak di dalam bab beliau yang beliau tulis dengan bab ma jaa fi i'rabil qur'ani wa ta'limihi beliau membawakan dalil-dalil tentang pentingnya mengetahui i'rab dan menjauhi kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang mulia serta al-hadr berhati-hati dari lahan kesalahan yang qad yuaddi ila taghyirin fahish di makna al-ayah yang terkadang bisa menimbulkan atau menghantarkan orang yang bacanya justru akan merubah makna ayat. Dan di antara apa yang dibawakan oleh al imamul qurtubi rahimahullah adalah kisah A'rabi. Kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke Madinah, datang ke kota Madinah untuk belajar Al-Qur'an yang mulia pada zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan pentingnya kita berhati-hati dalam membaca Al-Quran yang mulia. Taib ikhwati fillah rahimakumullah. Marilah kita dengar kisah Arabi ini bersama Umar bin Khattab yang dibawakan oleh beliau oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' al-Ahkam al Quran yang e, jilid pertama dari Abi dari Ibnu Abi Mulaika beliau berkata قدم أعربي في زمان Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Telah datang seorang Arabi pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dia berkata, "Man yukri'uni mimma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Siapa yang sanggup mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada seorang yang mengajarkan membacakan kepada A'rabi ini surat At-Taubah. <clears throat> surat At-Taubah. Ayat ketiga. Surat At-Taubah ayat ketiga. E, dia bacakan surat At-Taubah. Kemudian pas sampai ayat yang ketiga, dia membaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Yang benar, itu lamnya di domah. Annallaha bari'um minal, minal musyrikin wa rasuluh. Minal musyrikin wa rasuluh. Lamnya di domah. Tapi orang ini tatkala mengajarkan kepada Arabi ini di kasrah. Wa rasulih. Apa perbedaannya? Ikhwati fillah. Perbedaannya kalau dibaca domah maka nyambung ke Allah. Artinya bahwasanya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasulnya pula berlepas diri dari mereka. Kalau dibaca kasroh, kalau dibaca kasroh, artinya berbeda sangat jauh. Seperti saya katakan 180 derajat bedanya. Dengan sebab karena domah dan kasroh. Kalau dibaca dengan kasrah maka artinya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan rasulnya na'udzubillah tatkala A'rabi ini ikhwati ikhwati fillah tatkala A'rabi ini mendengar ayat yang mestinya dibaca domah rasuluhnya ini di, di, dia dibaca kasrah dia berkata awaqad bari Allahu min rasulih aw qad bari Allah min rasulih fa iyyakunillahu bari'un min rasulih fa ana abra'u minhu apakah Allah telah berlepas diri dari rasulnya maka apabila Allah berlepas diri dari rasulnya maka aku pun berlepas diri darinya maka perkataan A'rabi ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian Umar bin Khattab memanggil A'rabi ini dan berkata, Ya A'rabi, atabra'u min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wahai A'rabi, apakah Anda berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka dia menjawab, faqal, "Ya Amirul Mu'minin, inni qadimtul Madinah wa la ilma li bil Qur'an." فسألت man yukri'uni faqra'ani hadha surat bara'ah dia menjawab wahai amirul mukminin sesungguhnya aku datang ke kota Madinah ini dan aku dalam keadaan tidak mengerti tentang Al-Quran. Tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Wala ilma li bil Quran. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya ilmu tentang Al-Quran, tidak punya pengetahuan tentang Al-Quran. Dan aku minta dan bertanya siapa orang yang sanggup mengajarkan kiroah kepadaku. Fa'akru'ani hadha surat bara'ah. Dan dia, orang ini mengajarkanku surat bara'ah. Kemudian Arabi ini menyebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang apa yang dibaca oleh orang tadi, dia baca dengan kasrah. <coughs> dia baca annallaha bari'un mina minal musyrikina wa rasulih. Yang benar minal musyrikin wa rasuluh dengan doma. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Laisa hakadha ya A'rabi." Laisa hakadha ya A'rabi. Bukan demikian wahai A'rabi. Tidak seperti itu. Maka A'rabi berkata, "Fa kaifa hiya ya Amiral Mu'minin?" Maka bagaimana yang sebenarnya wahai Amiral Mu'minin? Kemudian Umar berkata, Umar menjawab dengan meluruskan apa yang telah salah tadi, membaca ayat, eh, ayat yang ketiga dari surat At-Taubah. Umar men, men, eh, membaca Annallaha bari'un bari'un minal minal musyrikina wa rasuluh. Annallaha bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik begitu juga Rasulnya berlepas diri dari mereka jadi lihat ikhwati perbedaan arti yang sangat menyolok dari perbedaan domah dan kasrah disinilah pentingnya kita memperhatikan betul-betul kalimat per kalimat dari Al-Quran jangan sampai kita membaca dengan membaca yang salah. Umar bin Khattab setelah mengetahui hal ini maka beliau memerintahkan kepada manusia tidak boleh mengajarkan Quran kecuali orang yang alimun bil orang yang alim tentang bahasa. Ikhwati ya fillah rahimakumullah. Coba perhatikan kisah yang indah ini. Kalau kita melihat kisah ini, seorang Arabi itu memahami pemahaman yang maklub, yang terbalik, hanya sekedar salah dalam satu kalimat dengan doma atau kasrah. Maka dari sini ikhwani fillah kita mesti memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan teliti tatkala membaca Al-Qur'an. Dengan niatan kita ini mencari ilmu, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Di sela-sela membaca kita ini, kita terus mentadaburi ayat Allah dan kita berusaha terus mengamalkannya. Dan ini yang juga kita sayangkan sekali. Kita di negeri yang kita cintai ini negeri Indonesia yang dikenal oleh banyak bangsa bahwa negeri ini banyak sekali Islamnya atau orang Islam. Tetapi yang merupakan apa membuat kita sedih tatkala kita melihat masjid-masjid kita, surau-surau kita, musola-musola kita ini, ternyata yang mengimaminya ini jauh dari bacaan yang benar. Kenapa demikian? Kenapa sedih? Kenapa kita sedih? Karena kita tahu orang yang mau menjadi imam dan orang yang sudah jadi imam musola di musola atau di masjid adalah biasanya panutan dari orang-orang sekitarnya, kaum muslimin. Maka jika imamnya seperti itu, maka bagaimana dengan umatnya? Sering kita tidak kuat mendengar bacaan uh, asal baca saja. Ini yang apa namanya menyedihkan kita semua. Pernah dikatakan kepada Al Hasan Al Hasan Al Basri ini juga di kitab Al Jami' li Ahkamil Quran dibawakan oleh beliau Al Imam Al Qurtubi dikatakan pada Al Hasan Al Basri, "Inna imamana yalhan." Ayukhti fi tashkili ba'dil kalimat athna tilawah. Sesungguhnya imam kita itu yalhan. Yalhan tadi lahan. Artinya berbuat kesalahan dalam memberikan harokat sebagian kalimat-kalimat Al-Quran. Tatkala membaca Al-Quran. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, Akhiruh, akhiruh, akhirkan dia. Artinya jangan dia jadi imam. Jangan dia jadi orang terdepan. Jadikan dia di belakang. Dia tidak pantas untuk jadi imam. Yang pantas untuk jadi imam adalah orang-orang yang lebih bacaannya di antara kalian. Inilah ikhwati fillah beberapa uh, kisah Arabi yang betul-betul hendaknya menyadarkan kita akan pentingnya kita jauh dari kesalahan membaca Al-Quran. Dan kalau kita lihat juga para ulama bukan dari e, bidang Quran saja atau masalah tilawah saja, hatta untuk talibul ilmi baik itu talibul ilmi nutut ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang lain itu mesti memperhatikan lahan ini. Saya pernah membaca dalam kitab Tadribur Rawi perkataan Al-Asma'i rahimah, rahimahullah <coughs> dia pernah berkata, dia berkata inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilm idza lam ya'rif an-nahwa ayadkhula fi jumlati qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar li'annahu lam yakun yalhan famahma rawaita anhu wa lahinta fihi kadzabta kata al-asma'i rahimahullah sesungguhnya yang paling aku takutkan yang paling aku khawatirkan atas talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, apabila dia tidak mengetahui nahwu. Dia masuk dalam jumlati qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kadzaba alayya barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja muta'ammidan falyatabawwa maka'adahu minan nar maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat duduknya dari api neraka. Kenapa? Kata beliau li'annahu lam yakun li'annahu lam yakun yalhan. Karena beliau Rasulullah SAW tidak yalhan, tidak salah dalam mengucapkan hadis famahma rawaita anhu fihi maka tatkala anda meriwayatkan dari beliau dan ternyata lahn terjadi kesalahan kadzabta alaihi berarti anda berdusta, berdusta atas nama nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Taib ikhwani wa akhwati fillah para pendengar radio Roja yang Allah muliakan kita bertanya apa yang dimaksud dengan al allahan apa yang dimaksud dengan al-lahnu? Disebutkan oleh para ulama tajwid bahwa al secara bahasa memiliki makna yang banyak dan yang dimaksud di sini dalam masalah qiraah adalah al-khata'u wal mailu anis sawabu anis sawabi fil qiraah al-khata'u wal mailu anis sawab fil qiraah jadi maksud dengan al-lahnu sebagaimana disebut oleh Abdul Fatah Al-Sayyid Admi al Mursafi dalam kitabnya Hidayatul Qari yaitu al-khata kesalahan wal mail dan mail artinya menyimpang anis sawab dari kebenaran fil kira'ah dalam membaca artinya dalam membaca Al-Qur'an ini juga yang disebut oleh banyak para musannif dalam masalah ilmu tajwid dalam mereka tatkala e, menyebutkan tentang makna lahan maknanya sama begitu juga e, Syekh Muhammad eh, Mahmud Khalil Al-Khusari dalam kitab beliau Ahkam Qiraatil Qur'anil Karim halaman ke-34 beliau berbicara tentang masalah lahan beliau katakan al-mailu anil jaddati fil qiraati والانحراف عن الصواب فيها. <coughs> artinya al jadah al jadah menyeleweng menyimpang dari jadah jadah ini at-tariq al-mustaqim eh, jadah artinya at-tariq dia menyimpang dari jalan yang lurus dalam membaca Al-Qur'an walinhirafu anis fiha dan dia juga nyimpang melenceng dari aswab dari kebenaran dalam membaca Al-Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-lahnu dan ini adalah definisi al-lahn. Artinya salah dalam membaca Al-Qur'an yang mulia. Dan kita ikhwati wa akhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Para pendengar radio yang eh, radio Roja yang Allah muliakan. Tatkala dua pekan yang lalu saya membahas tentang mabadi fi ilmi tajwid tentang mabadi asyrah fi ilmi tajwid di antaranya disebutkan dari 10 dasar kita mempelajari ilmu tajwid adalah samrah. Kita akan mendapatkan samrah. Itu samrah mempelajari ilmu tajwid atau buah mempelajari ilmu tajwid adalah saunul lisan anil khata fi qiraatil fi qiraatil Qur'anil Karim. Menjaga lisan kita dari kesalahan tatkala membaca Al-Qur'an yang mulia. Mudah-mudahan ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah dengan kita mau belajar yang tidak bisa menjadi bisa dan yang bisa semakin bisa. Baik. Mabahas yang selanjutnya adalah aksam al-lahn. Aksamul lahn wa hukmu. <coughs> Pembagian lahan dan hukumnya pembagian lahan dan hukumnya. Para ulama membagi lahan ini dengan dua bagian. Yang pertama adalah lahnun jali. Lahnun jaliyun. Lahnun jaliyun. Yang kedua adalah lahnun khafiyun. Lahnun khafiyun. Saya ulangi, lahan terbagi dua. Yang pertama adalah lahnun jaliyun. Yang kedua, lahnun khafiyun. Apa yang dimaksud dengan lahnun jali dan apa yang dimaksud dengan lahnun khafi? Yang pertama, al-lahn al-lahnu al-jali. Al-lahnul jali para ulama tajwid mendefinisikannya itu sama yaitu diantaranya adalah yang saya ambil dari perkataan Syekhul Khusari Mahmud Khalil Al-Khusari dalam kitabnya tadi Ahkam Qiraati Al-Qur'anil Karim beliau berkata <clears throat> Al-lahnul jali huwa khata'un yatra'u 'ala al-alfazi fayukhillu bimawazinil qira'ati ومقاييس التلاوة وقوانين اللغة والإعراب سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أم لا سألني اللحن الجلي كتب لياو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بموازين القراءة ومقاييس التلاوة وقوانين اللغة والإعراب سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أم لا yang artinya khata artinya kesalahan kesalahan yang masuk pada lafad-lafad artinya lafad-lafad Quran karena kita belajar uh, membaca Al-Quran kesalahan yang masuk pada lafad-lafad Al-Quran yang dia merusak timbangan kiroat dia merusak timbangan-timbangan kiroah dan mikyas-mikyas tilawah wakwanin dan undang-undang bahasa dan undang-undang i'rab undang-undang bahasa Arab dan i'rab sawa sama saja apakah dia itu berpengaruh pada ikhlal bil makna amla sama saja apakah dia mempengaruhi pada makna atau tidak. Artinya pengaruhnya itu merusak makna atau tidak merusak makna. Ini yang dimaksud dengan lahan al-jali. Lahan jali ini, perhatikan, <clears throat> bisa kadang-kadang terjadi pada bangunan kalimat dan huruf-hurufnya, dan kadang-kadang terjadi yang kedua pada harokat-harokat kalimat. Saya ulangi, lahan jali itu terkadang terjadi pada bangunan kalimat ayat-ayat Al-Quran atau huruf-hurufnya atau terkadang pada harokat-harokat kalimat. Harokat itu seperti fathah, domah, kasrah. Contoh yang pertama, lahan jali <coughs> kesalahan yang jelas yang masuk pada atau yang ada pada bangunan kalimat dan huruf-huruf kalimat. Seperti misalkan seorang kori seorang pembaca Al-Qur'an itu merubah huruf dengan huruf yang lain. Merubah huruf dengan huruf yang lain. Misalkan merubah to huruf to menjadi huruf dal atau menjadi huruf ta. Misalkan, misalkan mestinya membaca asyaiton dia baca asyaida atau asyaitan atau merubah sod menjadi ta mestinya membaca amilus salihat dia baca amilut Polihat, sod dirubah menjadi ta nah, ini salah satu contoh kesalahan dan ini jali tadi seperti misalkan baca ta jadi ta misalkan mestinya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dia baca syait syaitani nah ini uh, di antara kesalahan jadi bangunan kalimatnya berubah Kemudian contoh yang kedua, saya katakan tadi e, terkadang jatuh pada harokat-harokatnya. Seperti misalkan seorang yang membaca Al-Quran merubah fathah menjadi kasrah atau doma menjadi fathah atau merubah fathah kasroh doma menjadi sukun misalkan. Ini juga salah satu dari dua bagian yang disebutkan yang termasuk lahan jali. Ada yang merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Dan ini termasuk lahan jali. Seperti misalkan merubah e, mendomahkan huruf ta <clears throat> pada an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم لبتا أنعمت أنعمت ini berubah makna. Kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim artinya e, jalan yang kau telah beri nikmat. Tapi kalau an'amtu maka bukan engkau lagi tapi aku. Ini yang merubah makna tentunya. Ada yang tidak merubah makna. Seperti misalkan e, mendomahkan lafzul jalalah dalam e, baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillah misalkan. Yang benar alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia baca alhamdulillah Rabbil Alamin. Nauzubillah. Ini salah. Ini contoh. Ini tidak boleh. Walaupun tidak merubah makna, tapi haram hukumnya. Baik. Kenapa ulama menamakan lahan ini dengan lahan jali. Kenapa? Ulama menamakan lahan ini dengan lahnun jaliyun. Kalau kita lihat arti jali, artinya adalah zahir. Zahir. Zahir artinya tampak. Zahir itu artinya tampak, kelihatan. Kenapa dinamakan jali atau zahir? Kata para ulama, listirakil qurra'i wa ghairihim fi ma'rifatihi." Karena para qari dan selain mereka dari orang-orang awam itu mengetahui kesalahan ini. Jadi nampak. Kalau orang ada yang membaca salah, maka kelihatan. Jangankan para qari, orang-orang biasa itu akan mengetahui kesalahannya. Baik, apa hukumnya? Hukum membaca Al-Quran dengan lahan jali. Tentunya hukum membaca Al-Quran dengan lahan jali adalah haramun syar'an. Hukumnya haram, diharamkan menurut syariat. Bittifakil muslimin. Dengan dasar menurut kesepakatan kaum muslimin. Mu'aqabun alaihi fa'iluhu in ta'ammadahu. Pelakunya diikab, diberi sanksi apabila dia sengaja melakukannya. Fa in fa'alahu nasiyan au jahilan fala Akan tetapi kalau misalkan dia melakukannya karena lupa atau karena bodoh, maka fala hurmata, tidak haram. Ini kalau tidak disengaja dan kalau lupa. Tetapi kalau disengaja maka hukumnya haramun haram. Hmm, hukumnya haram. Bentuk-bentuk lahan jali disebutkan oleh para ulama Al-Qurra di antara juga oleh eh, tadi Syekh Al-Husari Mahmud Khalil Al-Husari dalam bukunya Ahkam Qiraatil Al Karim pada halaman ke-35 beliau sebutkan di footnote-nya itu ada sekitar tujuh kata beliau suarul lahnil jali sab'atun suaru al-lahnil jali sab'atun bentuk-bentuk lahan jali ini ada tujuh. <coughs> yang pertama adalah merubah huruf. Jadi merubah huruf dengan huruf lain. Tadi saya sudah sebutkan contohnya tadi to menjadi ta atau to menjadi eh, sod menjadi to dan seterusnya. Yang kedua misalkan kata, eh, contohnya yang kedua mensukunkan harokat yang eh, mensukunkan eh, kalimat yang berharokat mensukunkan kalimat yang berharokat. Misalkan e, kalimat kalimat sodakone dibaca sodakone jadi sukun. Artinya beda. Kalau sodakone itu fiil madi dan nanya di sini adalah dia maf'ul. Kalau sodak kemudian e, sodakone maka nanya jadi fa'il. Atau yang ke contoh yang ke tiga sebaliknya contoh yang ketiga dari sebalik dari kebalikan dari kedua yaitu mengharokati yang sukun an-amta jadi an-amata, misalkan begitu nah, ini juga salah kemudian menambah huruf dalam kalimat <clears throat> ini nggak boleh kadang-kadang orang nggak terasa dan kadang-kadang ini eh, sebagian orang yang baca kiroah tahqiq ya, juga mesti perhatian artinya yang pelan itu perhatian jangan sampai pembacanya ini menimbulkan atau menambah huruf baru. Misalkan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dibaca Alhamdu jadi dunya e, dia tahan di situ Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalkan begitu itu Alhamdu ada tambahan itu wow tidak boleh atau kuntum misalkan itu juga tidak boleh ada tambahan nah kemudian eh, yang ke lima membuang huruf mad membuang huruf mad ini tidak boleh tadi juga misalkan menambah huruf mad juga ini bahaya merubah arti misalkan baca wal asri إن الإنسان لفي خسر dia baca dengan tambahan la fi khusr artinya beda baina samai wal ar kalau innal insan la fi khusrin sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kalau orang bacanya la fi khusr ini kebalikannya dan banyak contohnya orang baca salah dalam masalah ini kemudian yang keberapa yang ke nama eh? takhfif al-musyaddad. Artinya menghilangkan huruf yang bertasdid jadi tidak tasdid. Jadi tasdidnya dihilangkan, misalkan contoh yang keenam ini. Kemudian contoh yang ketujuh sebalikannya, mentasdid huruf yang tidak ada tasdidnya. Misalkan sodakona dibaca sodakona itu salah. Maliki yaumiddin dibaca Malik kiyau nah, ini juga salah nah <clears throat> ada yang menambahkan di 10 dan seterusnya ini saya kira cukup seperti eh, apa yang disebutkan oleh Al-Husari jenis yang kedua tadi lahan jali sekarang jenis yang kedua itu lahnun khafiyun lahnun khafi apa yang dimaksud dengan lahan khafi kesalahan yang khofi khofi khofi itu artinya tersembunyi yaitu kata beliau kata Al-Husari khata'un يعرض للألفاظ فيخل بقواعد التجويد ولكن لا يخل باللغة ولا بالإعراب ولا بالمعنى yaitu kesalahan yang masuk yang datang pada lafad-lafad Al-Quran dia merusak kaidah-kaidah tajwid akan tetapi tidak merusak bahasa, tidak merusak juga i'rabnya, tidak merusak juga maknanya. Jadi dari sisi makna tidak rusak. Dari sisi lugahnya tidak rusak. Eh? Tetapi merusak beberapa kaidah tajwid. <clears throat> Maka ini masuk ke dalam lahan khafi. Tapi kenapa dikatakan khafi? Kenapa dikatakan khofiyan? Alasannya kata ulama li annahu la yudrikuhu illa al-qurra. Karena sebabnya adalah tidak diketahui kecuali atau melainkan oleh oleh para qari. Oleh ulama qiraah dan orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Seperti misalkan meninggalkan gunnah meninggalkan ikhfa, iklab, dan meninggalkan ilham. Kemudian contoh yang lain seperti misalkan mengurang-ulang ro terlalu banyak getarannya. Padahal cukup dua saja. Tapi dia baca rohnya banyak. Getarannya. Kemudian seperti eh, lam me apa namanya? mempertebal huruf lam atau juga mempertebal huruf ba tatkala bertemu dengan misalkan huruf isti'la jadi huruf-huruf istifal tatkala bertemu dengan huruf isti'la nanti kita bahas insyaallah di sifatul huruf maka dia hendaknya e, tipis tipisnya lebih kelihatan seperti batil al-batil tidak boleh dibaca al-ba al-ba til, tapi al batil al batil nah kemudian juga diantaranya adalah menambah mad asli mad dari batasannya seperti juga mad iwad dan seterusnya ini e, kesalahan termasuk lahan, kesalahan e, khafi juga perhatikan ini kadang-kadang orang lagi keenakan baca dia baca <clears throat> innahu kana tawwaba dua harokat ini mat iwat dia kadang-kadang keenakan innahu kana tawwaba panjang sekali ini bukan mat tabi'i namanya mat jais atau mat wajib jadinya ini salah satu yang salah dan insya Allah kita akan praktek dan uh, satu persatu hukum dari lahan khafi ini adalah makruh wa ma'ib inda ahli fan artinya dibenci dan tercela dibenci dan tercela tapi sebagian ulama mengatakan haram sama saja haram dan ini juga yang dikuatkan pendapat yang kedua ini yang haram ini oleh penulis kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Al-Kalamil Bari yaitu Syekh Al-Mursafi. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan makruh dan tercela saja. Baik. Syekh Mulla Ali Qari, Syekh Mulla Ali Qari beliau adalah uh, seorang ulama, seorang faqih pada zamannya yang tinggal di Mekah dan wafat di sana pada tahun ke 1000 14 tatkala beliau mensyarah kitab Al-Jazariyah, Manduma Jazariyah dalam kitabnya Al-Minah Al-Fikriyah fi Syarhil Jazariyah, beliau mengomentari tentang masalah ini, tentang masalah lahan khafi. Dia berkata, "Wala syakka anna hadha an-naw'a mimma laysa bi fard 'ainin yatarattabu 'alayhi al-'iqab asy-syadid wa innama fihi khawf al-'iqab wat-tahdid." Dan tidak diragukan lagi bahwa jenis ini merupakan jenis yang tidak masuk kepada fardu ain yang ada pengaruhnya ikob yang keras di sana. Jadi tidak masuk dalam fardu ain yang diancam dengan ikob sanksi hukuman yang berat. Tetapi dalam masalah ini adalah dikhawatirkan khauful itab wa tahdid. Artinya dikhawatirkan dari celaan dan ancaman. Jadi beliau berpendapat makruh saja dan tercela saja. Inilah para pendengar radio Roja yang Allah muliakan tentang masalah ini, tentang masalah lahan dan eh, sebelum saya tutup saya bacakan perkataan Al-Imam ابن الجزري رحمه الله berkata ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده فهم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة التي تلقوها عن أئمة القراء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتصلة بالحضرة النبوية الأفصاحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا يجوز العدول عنها إلى غيرها kata beliau tidak diragukan lagi bahwa umat umat Islam sebagaimana mereka beribadah dengan wasilah memahami makna-makna Al-Quran dan menegakkan hudud hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukumnya. Mereka juga muta'abbiduna bitashihi alfadhihi wa iqamati hurufihi. Mereka juga beribadah dengan wasilah memperbaiki lafad-lafad, memperbaiki bacaannya dan menegakkan huruf-hurufnya. Jadi mesti beliau menginginkan umat ini membaca Al-Quran dengan benar. Yang salah dibenarkan. Yang kurang sempurna disempurnakan terus. Sesuai dengan sifat yang telah mereka ambil dari para a'immah. Dari para imam. Kiro'ah ini dari sahabat Rasulullah SAW yang bersambung kepada Nabi SAW yang tidak boleh diselisihi dan tidak boleh al-udul, tidak boleh Eh, berpaling atau nyimpang darinya kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan umumnya bagi yang mendengar dan mudah-mudahan kita minta pada Allah agar yang sedikit ini menjadi berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada Al-Akh Ihsan. Sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan saya dari pendengar yang kita hmm. akan bahas. Kita akan angkat iya. telepon dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Umi? Dari Ibu Enang di Taman. Ya, silakan. Ah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, iya. bagaimana ya? kalau ketika kita membaca Al-Qur'an itu sering terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja itu karena pengaruh dari dialek Ustaz atau logat dari suatu daerah gitu Ustaz. Mm-hmm. Misalnya kalau orang Sunda itu suka di belakangnya suka ada ak-ak gitu loh Ustaz. Itu itu termasuk kesalahan jali atau iya. kesalahan kofi gitu Ustaz. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan tadi itu bagus sekali. Pertanyaan Ibu tadi itu memang dirasakan oleh setiap orang yang belajar dan mengajar dan memang kesulitan kadang-kadang orang yang e, membaca Al-Quran sebagian orang membaca Al-Quran dengan bahasa ibunya yaitu bahasa dia hidup eh, dari kecil eh. seperti yang dicontohkan tadi sama ibu itu kadang-kadang orang Sunda e, jangankan kafnya saja faknya saja orang Sunda dia nggak pakai gigi eh. yang benar adalah kaf itu di eva eh, itu di batnus jafa di perut bibir bawah batnu asyafati sufla ma'a athanaya al-ulya dengan gigi eh, gigi seri atas ditempelkan. Jadi fa fa nah jadi fa ya kan? Fa anzartukum. Jadi fa fil ar fil ar jadi orang Sunda kadang-kadang fil ar nyebut khalifatun fil ar dia bilang khalifah fil ar. Ini kesalahan yang eh, hendaknya dia belajar. Hendaknya dia belajar dan ini masih masuk ke dalam lahan khafi. Lahan khafi. Khafi ya? Nah, jadi tetapi kalau misalkan eh, merubah huruf eh, dengan huruf lain seperti saya sebutkan itu masuk ke dalam lahan jali ya atau misalkan eh, tok to jadi ta walaupun mahrujnya sama to delta kalau berubah masuk dari kepada lahan jali wallahu alam nah baik dan yang memiliki kesalahan seperti itu juga termasuk aib ya Ustaz ya? Gimana sih? Termasuk aib juga apabila menjadi imam. Mm -hmm. Kemudian apa? Ya mm seperti tadi bacaannya. Oh iya, itu sangat aib. Makanya di akhiruhu kata Al Hasan Al Basri. Nahnya diakhirkan. Artinya diganti jadi imam eh, eh, oleh imam yang lain yang lebih fasih yeah. Hmm. dan lebih bisa bacanya. Yeah. Hmm. Nah. Cuma mungkin satu tambahan eh, kadang-kadang uh, menjadi imam itu dilihat dari sisi senioritas usia Ustaz. Mm -hmm. Bukan dari sisi apa namanya sisi bacaannya gitu. Mm -hmm. Sehingga kadang yang muda yang lebih ahli mm -hmm. tidak diberikan kesempatan. Itu bagaimana Ustaz? Ayo, eh, nah, ini juga kesalahan. Hendaknya Eh, mengetahui kadar tingkat dirinya. Hmm. Kata pepatah mengatakan rahimallahu imra'an alim atau arafa qadra nafsihi. Hmm. Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar tingkat kemampuan dirinya. Kalau misalkan dia tahu dirinya itu lebih rendah kemampuannya dari yang lain, maka hendaknya jangan coba-coba memberanikan diri untuk uh, maju jadi imam kalau terkala ada yang lebih hafalannya banyak dan bacaan lebih fase. Wallahu a'lam. Iya, baik. Kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullah dari Assalamualaikum Ah Iqbal ya di Citayam. Ustaz sekarang banyak metode baca Al-Quran seperti kiraati, ikra dan abatasa. Kira-kira nah. metode mana yang sesuai sunnah? Seperti apa Ustaz? Jazakallah khair. Nah. Uh, eh, kiraati dan apa lagi? Ikra dan abatasa ini terus terang saya belum pernah belajar. Nah, saya belajar dulu kaidah Baghdadiyah. Kaidah Baghdadiyah. E, tetapi pernah langsung disuruh ngajar kaidah Iqra. Nah, eh, kalau saya lihat eh, bagus Iqra ini dan kiroati juga bagus. Kalau tadi apa yang yang ketiga itu? Abata ah, saya, saya belum belum tahu. Jadi yang sesuai dengan sunnah yang kita belajar semuanya insya Allah bagus asalkan misalkan sesuai makrotnya dan e, sifat-sifatnya dan e, apa namanya hukum-hukumnya cuma ada sedikit kritikan untuk metode ikro dalam masalah tajwidnya itu saya pernah melihat dia menyalahkan kalimat kalla barrane disaktah di situ harus <clears throat> memperhatikan kalimat balrana dalam surat Al-Mutaffifin ini sakta. Kalla kalla bal rana ala qulubihim. Baik, ini sakta. Ini menurut kiraah atau dari jalan torik asyatibiyah. Tapi kalau torik toibatun nashr dia tidak boleh tidak ada saktahnya, dia langsung sambung sambung disia-siakan agar kita nanti kedudukannya bersama dengan malaikat yang baik-baik subhanallah malaikat yang suci dan ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mahir kata Rasulullah SAW membaca Al-Quran maka sungguh pahala yang mulia ini jangan disia-siakan kedudukan yang tinggi ini jangan disia-siakan dan yang kedua penggalan hadisnya Rasulullah bersabda, "Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata tatkala membacanya itu dan dia berat, merasa berat, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Tentunya yang pertama lebih afdal daripada yang kedua. Tetapi orang yang membaca terbata-bata ini e, dapat dua pahala. Kemudian para ulama kita, ulama tajwid itu di antaranya Ibnul Jazari membagi orang yang membaca Quran atau manusia dalam syuroh itu ada tiga jenis. Tidak beliau saja dan yang lainnya juga dan banyak yang menukil dari beliau. Yang pertama, orang yang muhsinun ma'jur yang kedua orang yang musiun asim dan yang ketiga musiun ma'zur. Orang yang muhsinun ma'jur yang pertama. Jadi saya ulangi, manusia dalam membaca Al-Qur'an itu ada tiga macam. Ada yang muhsin ma'jur artinya baik dalam bacaannya dan dia diberi pahala. Muhsin ma'jur. Siapakah dia ini? Kata mereka para ulama tajwid, dia adalah orang yang sa'a ila ta'allumi kitabillah wajtahada qadra taqah wa talaqahu min afwahi thiqatil mujidin. Orang yang uh, berusaha terus belajar kitab Allah bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan dan dia mengambilnya dari lisan mulut langsung orang yang siqat dan orang-orang yang mujid orang yang mungkin eh, mutkin dalam bacaannya, orang yang baik dalam bacaannya. Dia enggak lelah demi mencapai martabat yang tinggi ini. Dia terus belajar. Dan kata Al-Imam Syatibi dalam mandumahnya, hendaknya kita e, memperhatikan ini dan berlomba-lomba. Hendaknya e, jual diri Anda dengan dunia dengan dunia untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi ini eh, yang kedua tadi pertama muhsin makjur, yang kedua itu adalah musi atim. Musi ini dari kata asa ayusiu musi. Artinya orang yang berbuat jelek dalam Al-Quran, dalam membacanya dan dapat dosa. Kata mereka, orang seperti ini adalah orang yang dia itu qadiru ala tashihi kalamillahi ta'ala bil lafzi sahihil arabiyil fasih illa annahu adala, adala ila lafzil fasid. Orang yang sebenarnya mampu untuk memperbaiki kalamullah dalam membaca Al-Quran ya, dengan lafad yang benar, dengan lafad Arabi yang fasih, tetapi ternyata dia tidak mau, malah justru berpaling, nyimpang dari lafad yang benar ke lafad yang fasid. Dari lafad Arabi ke lafad nutuk lafad ajami. Ya. Istignaan binafsihi, jadi merasa cukup dengan dirinya cukup tidak mau belajar lagi nah, dia adalah orang yang baru saja kemarin belajar saya sudah tua dan seterusnya dan seterusnya istibda dan istibda dan biraihi ya, keras kepala jadi kepalanya keras mungkin lebih keras daripada batu Kemudian dia juga sombong, tidak mau belajar kepada orang alim yang bisa membenarkan bacaannya. Padahal dia salah misalkan. Ini Kata mereka, musi asim. Sebenarnya mampu dan bisa menerbatnya malah berpaling. Nah, seperti itu. Yang ketiga, apa itu? Musi ma'zur. Musi ma'zur. Musi ma'zur ini kata mereka, kata para ulama tajwid adalah man ijtahada falam yutawi hulisanuhu 'ala nutki sahih wa ada ijtahada falam yajid man yuallimuhu wa yahdihi ila sawabil qiraah. jadi orang yang sungguh-sungguh tetapi lisannya tidak bisa untuk mengucapkan dengan lisan yang ucapan yang sahih seperti tadi ada pertanyaan yang pertama itu ibu-ibu ada orang Jawa ya kan nyebut eh, nyebutkan uh, eh, al alamin alhamdulillahirobbilalamin. alamin ini sudah dibenarkan dia berusaha tapi tetap, tetap terus ngalamin ngalamin saja ah, ini la yukalifullahu nafsan illa wus'aha nah ada kemudian orang Sunda pak pak ya kan khalifah pilar dan seterusnya ini dia berusaha tetapi ternyata dia tidak sanggup nah, terus berusaha terus berusaha nggak sanggup nah ini la yukalifullah nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani di eh, apa sebuah jiwa melainkan eh, sesuai dengan kemampuannya tetapi dia terus berusaha terus dan ber, terus dan berusaha nah dan kalau lebih bagusnya nanti kalau misalkan ketemu sama yang lebih bagus dalam membacanya minta coba eh, saya mau baca di depan anda coba bacaan saya benar enggak ah gitu itu lebih bagus nah wallahu a'lam pertanyaan kedua apa sih Pertanyaan Jadi kedua, kedua itu iya. bersama orang-orang ya, ya. Dan dia mengetahui bacaan orang lain itu salah. Tapi tatkala baca sendiri salah. Ternyata kan salah gitu. banyak. Nah, dan tidak apa-apa, ya kan? Kalau misalkan e, ibu mengetahui yang lain salah <clears throat> dan di situ saatnya saat untuk saling tegur menegur, e, eh, toriko taklim, tegur, ya, ini salah, ya. Daripada diam, kan gitu dan misalkan dianya juga tidak tersinggung, ya tegur saja selama tidak eh, ada masalah. Dan lahannya misalkan kalau lahan, apalagi kalau lahan jali, lahan jali semua orang orang awam sendiri paham kan paham. itu salah nah, itu langsung tegur wajib ditegur oh iya <laughs> nah cuma kalau imam juga sih tahu tegurnya tegurnya harus empat mata jangan langsung di depan ya imam anta muhtik <laughs> nah, anta khati eh ya. yeah. di depan orang makmum makmum untuk berdiri nah, ini juga tidak hikmah sih pelan pelan dan semuanya itu lebih dikena nah, iya. nah. Silakan. Kita akan kembali yang sudah lama menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Nita di Taman Mini. Iya, silakan. Saya kan mualaf. Iya. Terus saya pernah ngaji Ikro, cuman mm -hmm. maaf nggak diterusin. Mm -hmm. Terus saya punya buku Al-Qur'an dan terjemahan. Iya. Yeah. Itu saya pengen sih belajar Al-Qur'an Al gitu, tapi saya baca Indone uh, Indonesianya nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Baca bahasa Indonesianya? Iya, nggak apa-apa ya. Al-Qur'an dilatinkan. Uh, iya. yeah. Iya. Itu jangan, asal langsung Qur'annya. Oh. Uh -uh. Karena beda antara lafadz Indonesia sama Al-Qur'annya. Mm Nah, maksudnya ter terjemahan dari Al-Qur'annya gitu. Terjemahan seperti misalnya alhamdulillah terus pakai alhamdulillah gitu. Iya, terus eh, bismillahirrahmanirrahim dengan nama itu yang Oh, kalau terjemahannya enggak apa-apa dibaca. Oh, iya, ya, tapi saya, saya kira uh, belajarnya dari lafadz Latin. Oh, kan ada iya. pakai alhamdulillah A L H M itu kan. Iya. Karena ada yang enggak pas. Iya. Ada beberapa lafadz yang enggak pas. Seperti misalkan uh, kita di Indonesia ini nyebut uh, nanti insya Allah saya akan kasih tahu tentang masalah kaidah membaca Quran dari sisi tamkin al harokat memposisikan harokat iya. posisi harokat dari mulut iya. mulut itu misalkan fathah dengan membuka lisan kemudian doma dengan memonyongkan mulut iya. kemudian kasro dengan menurunkan eh, sedikit bibir bawah ini masih diketahui dan salahnya di kita ada lafaz-lafaz seperti ra, sad, la dan dad. Ini eh, sebagian kita me, apa namanya menyongkan, membundarkan bibir. Ini salah. Tatkala bibirnya bundar itu tatkala domah saja. Nah, kita rohnya salahnya karena pakai nol. Makanya saya sendiri agak tidak setuju dengan sebagian tulisan yang misalkan Allah pakai o nantinya monyong padahal tidak monyong. Nah, hmm. Allah alam suhab. Itu saja, Umi. Paham Ibu? Iya, makasih Pak Ustad. Iya. Eh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, sudah kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk cukup banyak. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jika eh, ingin belajar tajwid atau baca Al-Quran pada orang yang terlalu pandai ilmu tajwid, padahal eh, dia termasuk orang yang dinilai bagus bacaannya. Afwan, ini kurang jelas ya pertanyaannya mm Bolehkah kita menggabungkan Gimana gimana sih? Gimana? Taip, yang yang pertama lagi saja. Tadi kita tunda dulu. Tadi gimana? Tadi orang yang apa? Uh, bagaimana hukum? type? ah, jelas. hmm Bagaimana hukum jika aku belajar tajwid atau baca Al-Qur'an pada orang yang tidak terlalu ya, oh ya tidak terlalu pandai ilmu tajwid. hmm Padahal dia termasuk orang yang dinilai bagus bacaannya Ustaz, dari nah. sisi bacaan. Oh, iya. Padahal makrotnya, tapi mm-hmm. makhrajnya banyak yang salah. Oh gitu. Ya berarti kalau tadi pertanyaan tadi bertolak belakang dong. Ya kan? E, misalkan dia tidak tahu ilmu tajwid, kemudian dia dinilai bacaannya bagus, siapa yang nilai? Iya. Kan gitu. Kan apalagi disebutkan misalkan e, tadi makhrajnya tadi tidak bagus. Ya jelas makhraj tidak bagus bisa juga merubah huruf dari to ke ta dan seterusnya kan gitu. Iya. Maka itu tidak bagus. Maka saya sarankan untuk mencari yang lebih bagus. Tapi kalau Anda ada la yukalifullah nafsan illa wus'aha. Tapi sebagai manusia untuk lebih e, mencari yang lebih bagus mestinya. Namullahu a'lam. Tapi kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ukhtiratna di Jakarta. Ustaz, bolehkah kita menggabungkan bacaan dua jalan tersebut? Nah, insya Allah nanti sebenarnya kita bahas. Uh, uh, tapi saya bahas sekarang saja. Uh, Syekh ada ulama dalam e, di buku Al-Jami' e, saya lupa nama kitabnya tapi sebentar dulu e, penulisnya juga anu lupa itu menambahkan dari yang 8 eh yang tujuh disebutkan oleh Syekh e, Mahmud Khalil Al-Husari itu menjadi sepuluh Oh, nah. Eh, ditulis oleh ada kitab namanya Al Jami' wa Tarkiz li Kitabil Aziz. Yang nulis itu Abu Abdul Qadir Muhammad Tahir Ar-Rahimi Al-Madani. Eh, pada halaman ke-373. Eh, beliau memasukkan hal ini ke dalam lahan jali. Hmm. Nah, menggabungkan dua torik, menggabungkan dua torikah, ini masuk ke dalam jali atau menggabungkan beberapa kiroat, tidak ah, iya. hanya torik saja, menggabungkan beberapa kiroat dalam satu majelis. Tapi beda kalau misalnya majelis ini satu saja, majelis hmm. nanti yang lain lain lagi tidak masalah. Tapi kalau dalam satu majelis, ini beliau masukkan ke sepuluh, ke sepuluh eh, hal yang masuk dalam lahan jali, tidak hmm. boleh. Bahkan waktu saya kuliah di Kisem Syariah di mahadid Ulum, itu kita punya guru namanya uh, Dr. Muhammad Nur dari Sudan itu beliau katakan bahwa menggabungkan dua tariqah antara tariqah Syatibiyah dan Thaibatun Nasyar ini tariqah bid'ah. Tariqah yang bid'ah karena tidak dicontohkan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian jawabannya kepada Fakirana di Jakarta. Kita angkat kembali pesan singkat yang telah masuk. Nah, Ustaz bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran dalam hati dengan alasan yang membaca adalah mata dan bukan mulut? Apakah ia termasuk orang yang membaca Al-Quran? Hmm. Membaca itu dengan lisan. Membaca itu ada dua, ada sir, ada jahar. Ada sir, ada jahar. Dengan sir dan dengan jahar. Kalau dalam hati ini nggak masuk dalam sir, enggak masuk dalam jahar. Nah, tadi membaca dalam hati ini lebih cocok tadabur ya. Hmm. Lebih cocok dengan nama mentadaburi itu mungkin. Nah, tapi kalau kiroah itu sir dan jahar. Nah, kita lihat kembali dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah orang yang cadel Ustaz, tidak bisa membaca huruf ra bisa nah. termasuk ke dalam lahan yang jali atau khafi nah. bila orang tersebut sebagai imam? Jazakallahu tentunya masuk lahan khafi masuk lahan khafi dia dan ini juga nanti ada peringatan dari beberapa uh, ulama para penulis kitab tajwid ini bagi para mudaris para ustadz atau yang mengajarkan kiroah itu jangan terlalu keras kepada mereka-mereka orang yang seperti ini nah, jangan terlalu mutasyadidin jadi dicela orang-orang yang ngajar terlalu berat dan keras. Eh? Jangan, nanti membuat lari orang yang baca Quran. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, supaya orang itu eh, senang dengan Quran. Di antaranya tadi eh, membaca roh. Ada sebagian orang yang tidak bisa rohnya itu tebal, tipis terus. Ada, nah, ini termasuk lahan jadi Allah alam Nah. kita minta telepon sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana ya. Umi? dari Mudalvia di Cibitung. Iya, silakan. Nah. Maaf saya ngikutin kajian ini baru sekali yeah. Iya. Nah, saya mau tanya gini Ustaz. Yeah. Kalau kita belajar dengan yang manhajnya Mm-hmm. Maksudnya nggak satu manhaj gitu bagaimana ya Ustaz? Iya iya iya. Itu saja. Um. Tapi dia bacanya bagus. Gitu. Bacanya gitu. bagus. Nah. Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Taib itu sudah saya jawab pekan yang lalu bahwa eh, dengan apa namanya dengan fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah eh, hendaknya orang yang belajar Quran atau bahasa Arab itu dia mesti mencari selama ada orang yang manhajnya lurus, akidahnya bagus, eh, bacaannya bagus, ambil dari ilmu dari dia. Tidak boleh kita ini bermalas-malasan. Dan itu banyak sekali di Jakarta ini dan di apa namanya Bekasi ikhwah yang atau akhwat yang mampu membaca dengan bagus. Eh? Dan saya pernah membawakan perkataan Ibn Sirin rahimahullah dia berkata inna hadal ilma dinun fanzur aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita tidak e, belajar di perguruan tinggi, bebas ini kita, maka carilah e, ustadz-ustadz yang bermanat ahli sunnah wal jamaah, ustadzah-ustadzah yang bermanat ahli sunnah wal jamaah, salafiyin wa salafiyat. Cukuplah kita mengambil dari mereka. Janganlah kita mengambil belajar dari selain mereka. Beda dengan dirosa nizamiyah. <clears throat> Syekh Muhammad Alaihi Wasallam dalam syarah kitab Hilyatul Talibi Al-Ilm, kitab Talibi al Ilm, itu membagi dirosah. Ada dirosah nizamiyah, ada dirosah ghair nizamiyah. Dirosah yang e, nizamiyah ini yang terikat dengan peraturan, terikat dengan syarat-syarat. Kita belajar masuk di situ, kita nggak mungkin belajar melainkan misalkan guru-gurunya sebagiannya ahli bid'ah atau atau misalkan ada ke, ada kekurangannya dari si manhaj misalkan begitu maka kita karena terikat dalam peraturan kalau kita keluar kita akan dikeluarkan ya ya maka kita terus terus belajar dengan tentunya ya kita apa namanya terus berhubungan dengan para ulama dan orang-orang yang lebih tahu di rosa yang e, nizami ya artinya tidak terikat dengan peraturan seperti di luar ini tidak kita nggak masuk ke universitas dan seterusnya nah, maka tercelalah bagi mereka yang mengambil ilmunya dari ahlul bid'ah dari orang yang bermanhat dengan manhat yang tidak jelas ambillah dari ahlul sunnah ambil dari orang yang bermanhat salaf yang mereka betul-betul memegang manhat yang kuat dan pada zaman sekarang ini butuh nasihat dan kita nggak tahu kalau misalkan kita belajar dari orang-orang yang bermanhat, manhatnya harukiyin, hizbiyin, sururiyin kita akan terkena subhatnya kita nggak tahu. Maka e, karena apa? Karena kita e, berat, tolib itu berada di bawah. Maka oleh karena itu nasihat e, saya hendaknya kita belajar dari orang-orang yang betul-betul kawi fil manhad, kuat dalam manhadnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidaklah kita menasihati para tidak menasihati hal demikian, melainkan kita ini hiras mereka para ustadz kita menasihati kita untuk tidak boleh belajar dengan seterusnya dan para ulama kita menasihati kita bukan karena apa-apa karena mereka sayang pada kita sayang kalau misalkan kita ini menyimpang ha? janganlah ditanggapi dengan sebagian orang karena ada menanggapi hmm, picik sekali ini salaf ini seperti ini enggak ya akhi aqidah dan manhat ini perkara yang penting dan seterusnya dan seterusnya wallahu alam bisawab dan karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini.